سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada Muhammad hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang tidak mempunyai anak, yang tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Dan Tuhan-Tuhan itu tidak kuasa menolak bahaya terhadap diri mereka. Dan mereka tidak dapat mendatangkan manfaat. Serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain, hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu dengan orang-orang yang lain. Sungguh, mereka orang-orang kafir itu telah berbuat zalim dan dusta yang besar. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا Dan mereka berkata, Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Kemudian dongeng-dongeng itu dibacakan kepadanya setiap pagi dan petang. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Sungguh, dia maha pengampun, maha penyayang. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا Dan mereka berkata, Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Atau mengapa tidak dilimpahkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang yang zalim itu berkata, Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Perhatikanlah Muhammad, bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapat jalan untuk menentang kerasulanmu. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا Maha suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dia menjadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia menjadikan pula istana-istana bagimu. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara neraka yang gemuruh karena marah. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا Akan dikatakan kepada mereka, janganlah mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا Katakanlah Muhammad, apakah azab yang seperti itu lebih baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu, segala yang mereka kehendaki ada dalam surga, dan mereka kekal dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Allah berfirman kepada yang disembah, Apakah kamu telah menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, tidak pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberikan mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup. Sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka menjadi kaum yang binasa. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak pula menolong dirimu. Dan siapa yang berbuat zalim di antara kamu, niscaya kami timpakan kepadanya azab yang besar. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan rasul-rasul itu pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maka maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat, mereka berkata, Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijran mahjura. Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Dan kami akan perlihatkan segala amal yang telah mereka kerjakan. Dan kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا dan ingatlah pada hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Kekuasaan yang mutlak pada hari itu adalah milik Tuhan yang maha pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kafir. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit jari kedua tangannya. Mereka menyesali perbuatannya seraya berkata, Duhai, sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا Duhai, celakalah aku, sekiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman karibku. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Sungguh, temanku itu telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan itu memang pengkhianat bagi manusia. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا Dan Rasul berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Begitulah, bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا Dan orang-orang kafir berkata, Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu dengan Al-Quran itu, dan kami bacakan Al-Quran itu secara perlahan dan benar. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا Dan mereka orang-orang kafir itu tidaklah datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang lebih baik. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan yang paling sesat jalannya. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai pembantu. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا Kemudian kami berfirman kepada keduanya, Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan kaum itu dengan sehancur-hancurnya. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما Dan kami pun telah membinasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu sebagai pelajaran bagi manusia dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu azab yang pedih. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا Dan kami pun telah membinasakan kaum Ma'ad, Thamud, dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا Dan sungguh, mereka orang-orang kafir Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk. Maka apakah mereka tidak menyaksikan? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا Sungguh, hampir saja Muhammad itu menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya. Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya? Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau Muhammad akan menjadi pelindungnya? أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Atau apakah engkau Muhammad mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan ciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia menjadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami, sedikit demi sedikit. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا Dan dialah Allah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur sebagai istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Agar dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati dan kami beri minum kepada sebagian dari apa yang telah kami ciptakan, yaitu hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا Maka janganlah engkau taati orang-orang yang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya, dengan perjuangan yang besar. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dan dia pula yang menjadikan manusia dari air. Lalu, dia menjadikan manusia itu berketurunan dan mempunyai hubungan kekeluargaan. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Dan orang kafir itu adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah ini, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan bertawakallah engkau Muhammad kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui akan dosa hamba-hambanya. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah kepada Muhammad, orang yang lebih mengetahui tentang Allah. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang maha pengasih. Mereka menjawab, siapakah yang maha pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kami bersujud kepadanya? Dan mereka orang-orang kafir itu semakin jauh lari dari kebenaran. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sama'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi فتبارك الله أحسن الخالقين Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan dia menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا Dan dialah pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Dan adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, mereka adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, merekalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Dan termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, namun di antara keduanya secara wajar. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Dan termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, dan orang-orang yang tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا yakni hukuman yang akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan-kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما Dan termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, yaitu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap seperti orang-orang yang tuli dan buta. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami, sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما Merekalah orang-orang yang akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkanmu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.